عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله أعزني وأعزكم الله الحمد لله بإذن الله سبحانه وتعالى kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ini untuk kita membaca karya-karya para ulama yaitu karya Syekh Al-Allama Muhammad bin Zaluzaimin rahimahullah di dalam kitabnya yaitu Kitab Al-Ilm karena para ulama adalah sebagai pelita bagi umat ini Ulama adalah tempat untuk bertanya. Tempat mengembalikan sesuatu ketika ada problem. Ketika ada masyakil, maka jangan sampai para ulama dikesampingkan. Atau jangan sampai para ulama tidak dijadikan sebagai penasihat mereka maka ketika mereka menjauh dari para ulama Ketika mereka tidak mau mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada para ulama ulama kibar Maka ini merupakan tanda-tanda Bahwa di dalam hatinya ada sesuatu Ya, di dalam hatinya ada sesuatu Ketika dinasihati para ulama Atau ketika dia mendengarkan nasihat ulama' tidak menjadikan sebagai tolak ukur dia di dalam menjalani al-haq, menjalani kebenaran. Kemudian dia lebih memilih ya yang lainnya mencari-cari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Apa yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, maka dia menjauh kemudian mencari-cari sesuatu yang apa ini sesuatu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya Allah musta'an terlebih lagi kita yang terkadang semangat yang terkadang turun semangatnya ya kadang hati ini menginginkan untuk terus menambah kebaikan tetapi terkadang hati ini menginginkan untuk malas-malas berbuat kebaikan. Maka kita pun senantiasa mengikat diri-diri kita ini kepada ahlinya, kepada para ulama, kepada asatidah-asatidah kita yang mereka senantiasa konsultasi dengan para ulama ketika terjadi problem-problem yang ada. Kemudian kembali kita melanjutkan dari kitabul ilm yang kita telah sampai kepada al fasul awal dalam kutub talab ilm. Kita telah menyebutkan perkara yang pertama yaitu mengetahui tentang judul pembahasan suatu kitab. Dan yang kedua kita mengenal atau mengetahui istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga dengan itu kita akan mudah ya membaca kitab-kitab mereka. Seperti di dalam kitab Bulughul Maram. Ketika disebutkan istilah-istilah seperti muttafaqun alaih, maka yang diinginkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa dia adalah Al-Bukhari wa Muslim. Berbeda halnya dengan pengarang Al-Muntaqa yang disebut dengan muttafaqun alaih ada tambahan Al-Imam Ahmad yaitu Al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Nah, kemudian kita lanjutkan Al-Asalis yang ketiga ma'rifatu uslubihi wa ibaratihi ya kita mengetahui gaya bahasa uslub-uslubnya wa ibaratihi dan ungkapan-ungkapan yang digunakan para pengarang-pengarang kitab itu biasanya terdapat di dalam mukaddimah pembukaan kitab maka di sana sudah disebutkan Naam, sudah sudah disebutkan usul-usulnya. Ibarat-ibaratnya telah disebutkan. Walihada tajidu annaka idza qara'at al-kitab awwal ma taqra'u la siyama fil kutub al-ilmiyah al-mamlu'ah al-mamlu'ati ilman tajidu annahu tamuru bika al-ibarat tahtaju ila ta'ammulin wa tafkirin fi ma'naha oleh karena ini engkau mendapati atau engkau menjumpai bahwasanya jika engkau membaca kitab maka pertama yang engkau baca ya membaca kitab dari pertama yang kau baca lebih-lebih dalam kitab-kitab ilmiah kitab-kitab ilmiah yang di dalamnya dipenuhi dengan ilman dipenuhi dengan berbagai ilmu maka engkau akan menjumpai akan melewati ungkapan-ungkapan yang memerlukan kepada ta'amul ya kepada perhatian wa dan pemikiran ketika membaca karya-karya ilmiah maka di sana diperlukan apa namanya keseriusan diperlukan tafkir memikirkan apa yang dibaca tersebut fi makna yaitu memikirkan tentang maknanya makna dari bacaan li'annaka lam ta'lifhu fa idza qara'ta hadzal kitab alaftahu karena sesungguhnya engkau belum terbiasa ya engkau belum terbiasa dengan gaya bahasa yang disebutkan pengarang maka perlu diperhatikan perlu dipikirkan di dalam apa yang diinginkan oleh pengarang buku itu maka jika engkau sudah berulang-ulang mendapati istilah-istilah itu tadi, maka ketika membaca kitabnya engkau akan terbiasa. Sudah terbiasa. Nah, demikian pula kitab-kitab yang berbahasa Indonesia. Nah, kadang beberapa istilah itu disingkat untuk apa ini tidak panjang lebar sehingga tidak menghabiskan kertas yang banyak disingkat wa hunaka aidan amrun kharij an ta'ammul kitab dan di sana juga ada perkara kharij perkara yang lain atau perkara yang keluar dari at-ta'amul bermuamalah bersama kitab Wahwa at-ta'liku bil hawashi. Yaitu catatan atau ta'lik ya catatan catatan kaki. Jadi biasa ada kalimat kemudian kita kasih kode apakah kode bintang atau ya ada kode kemudian di bawah ada catatan tertulis Nah, bisa dengan cara seperti itu atau dikasih nomor nomor satu umpamanya. Nah, di bawahnya ada keterangan satu antum nah, tulis faedahnya. Bisa dengan seperti itu. Bil, hawamish ya catatan kaki al hawamish atau al hawashi atau dengan menggunakan catatan pinggir. Jadi biasa di buku itu ya di pinggirnya ada yang kosong. Nah itu dicatat. Dicatat di situ keterangannya. Nah, untuk biar tidak lupa, ya, ketika merujuk, naam membaca maka di situ sudah ada keterangan yang mengomentari oleh para ulama. Seperti umpamanya menyebutkan ayat. Kemudian dari ayat tersebut ada faedah dari para ulama, maka dia bisa mencatatnya di catatan kaki yang namanya hawamish atau catatan pinggir yang disebut dengan hawashi. 6. Catatan pinggir hawashi. Fahada aydan mimma yajibu li talab ilm ayyad tanimahu. Maka ini juga sesuatu yang wajib bagi penuntut ilmu untuk betul-betul perhatian dengannya. Terlebih kita mempelajari bahasa Arab yang terkadang kita tidak mengerti artinya, tidak tahu maknanya. Ya, yang kita tidak mengerti. Maka ketika kita mendengarkan atau membaca artinya seperti ini dan kita belum tahu, ah ditulis. Dan mengapa buku itu dengan tulisannya. Yang penting dia paham. Daripada bukunya itu bersih, tapi ketika dia baca, dia tidak tahu artinya. Sehingga dia harus mencari kamus, kemudian ya mencari kosakatanya. Ya, kosakata dari bahasa tersebut atau kalimat tersebut. Wa idza marrat bihi mas'alatun tahtaju ila syarhin. Apabila melewati suatu masalah yang memerlukan kepada syarah penjelasan au ila dalilin atau memerlukan kepada dalil au ila ta'lilin yakhsha ayansahu fa inna yu'laq imma bil hawamish wa huwa alladhi ala al yamin aw al yasar aw bil hashiyah wa hiya latifil asfal atau dia memerlukan kepada ta'lil alasan-alasan ta'lil jadi menginginkan keterangan-keterangan tadi dari pembahasan yang mana dia khawatir lupa dengan keterangan tersebut maka bisa dia mentalik ya menulisnya ya dengan tulisan yang di pinggir-pinggir tadi imabil hamish ya bisa dengan cara al hamish al hamish yaitu catatan yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri kitab ditulis sebelah kirinya ditulis sebelah kanannya ya tempat-tempat yang kosong itu ditulis sama dia keterangan-keterangan dan ternyata hal-hal yang seperti ini sudah kebiasaan para ulama mereka mencatatnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Abil Hasyiah atau dengan cara al hasyiah al hasyiah ini fil asfal, catatan yang ada di bawah. Yaitu di bawah kaki tadi, catatan kaki. Asfal, rendah, yang bawah. Wa kathirum ma yafutul insan misli hadil fara'id. Dan mayoritas atau kebanyakan luput ya, kebanyakan manusia luput yang seperti ini dari faedah-faedah. Ya, dia luput dari faedah-faedah yang banyak yang ketika dia tidak mencatatnya sebelah kanan, sebelah kiri atau di catatan kakinya. Padahal bukunya masih banyak yang kosong, tapi tidak ditulis sama dia. Tidak diberi keterangan sama dia. Ah, maka ini ya luput darinya kata Syekh faedah-faedah. Nah, allati law allaqaha lam tastaghriq alaih illa daqiqatan atau daqiqatain ya kalau saja dia mentaklik tadi dia mencatatnya sebelah kiri dan sebelah kanannya atau di catatan kakinya maka dia hanya memerlukan waktu yang sedikit ya satu detik ya atau daki kotain dua detik. Hanya waktu yang sebentar. Tetapi kalau dia tidak mencatatnya, maka dia harus berusaha membuka lagi di kitab-kitab yang lain, membuka lagi di kitab-kitab yang besar. Nah, sehingga memerlukan waktu kadang sejam dua jam tidak cukup, bahkan kadang harus sehari dua hari baru dia menemukannya. Tetapi kalau dia sudah pernah mempelajarinya, kemudian dikasih keterangan umpamanya hal ini telah berkomentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwa fatwanya jilid sekian halaman sekian. Ya, maka ketika dia ingin membahas yang lebih luas, maka dia sudah menentukan kitabnya jilid ini, halaman ini, pembahasan tentang ini. Cepat langsung terbuka seperti orang membuka HP yang diinginkan cepat nah itu kalau dia mencatatnya di sebelah hawashi atau catatan apa kakinya ini thumma idza ada liyatadhakkarha baqiya muddatan yatadhakkarha wa qad la kemudian apabila dia kembali memurojaah atau mengingat kembali, maka sebentar saja untuk mengingatnya. Padahal kadang sebenarnya lain urah dia tidak mengingat, tapi ketika dia buka kembali, pas situ sudah penuh dengan keterangan-keterangan. Ya, umpamanya dia pembahasan akidah, situ sudah dicatat akidah yang gamblang, umpamanya. Kemudian dia tulis catatan kakinya ya kelompok-kelompok ini yang menyelisih akidah yang seperti ini disebut umpamanya khawarij murji'ah syiah mu'tazilah disebutkan semua yang menyelisih akidah yang akidah yang sahih. Fayam bagi ala talab ilm ya bidalik maka sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk perhatian dengan yang demikian itu. Ya, untuk perhatian. La siyama fi kutubil fikih, lebih-lebih dalam kitab fikih. Ya, banyak pendapat kemudian di sana ada qaulur rajih. Apa ini pendapat yang kuat. Bahkan terkadang disebutkan dulu pendapat itu, satu, dua, tiga pendapat Kemudian yang rojih rupanya pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang ketiga ini membantah pendapat yang kedua dengan dalil-dalil, membantah pendapat yang pertama dengan dalil-dalil. Jadi kadang panjang penjelasannya. Maka diperlukan catatan ya untuk dia menulisnya. Nah, apalagi kita bermajlis dengan masyair ya, sampai sedetail itu mereka membahasnya. Jadi ketika menyebutkan pendapat, kadang banyak pendapat. Masing-masing punya dalil ini, ini, ini. Masing-masing punya dalil. Kemudian dia merojihkan pendapat yang roji atau yang tenang kepada kuat yang kuat, pendapat yang ini. Kemudian pendapat yang pertama dengan dalil ini bantahannya seperti ini. Adapun yang kedua bantahannya seperti ini. Kadang sampai sedetail seperti itu dalam masalah al-fiqh. Yamurru bika fi ba'dil kutub masalah. Maka akan lewat kepadamu pada sebagian kitab masalah. Ya, satu masalah. Ya, akan lewat bersamamu satu masalah pada sebagian kitab wa hukmuha. Wa hukmiha dan hukumnya wa yahsul indak tawakuf wa iskal sehingga engkau berhenti tawakuf wa iskal dan engkau mendapatkan iskal problem muskil fa idza raja'ta lil kutub allati awsa maka jika engkau kembali merujuk terhadap kitab-kitab yang lebih luas minal kitabil ladzi baina dari kitab-kitab apa yang ada pada dirimu ya kitab-kitabmu wawajat wawajata qawlan diwaddihul masalah maka sungguh akan engkau dapati ucapan yang menjelaskan masalah itu ya fa innaka ta'allaqal qawl min ajli an tarji ilaih maratan ukhra idza tarja ilaihi duna ruju' ila asl kitab alladhi naqalta minhu fahadha mimma yuwaffiru alaikal waqt maka jika engkau minta alik, ucapan itu tadi ya engkau minta alik, yaitu catatan kaki atau catatan pinggir tadi min ajil antarji ilaih sehingga engkau ketika sudah mencatatnya di catatan kaki ataupun catatan pinggir tadi engkau tinggal merujuk kepadanya marta nufro. pada kali yang lain idah tajailah jika engkau memerlukannya jika engkau berhajat kepadanya maka dulu rujuk tanpa harus merujuk kepada asli kitab yang engkau telah menukil darinya. Jadi apabila pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari tadi, kita telah mencatatnya, keterangannya di dalam apa ini di catatan kaki ataupun catatan pinggir, sehingga ketika kita mengurojaah, mengulang kembali, ya tinggal membaca pinggir tadi, catatan pinggir, tanpa harus kembali lagi membuka kitab yang besar kepada asli kutub karena kita sudah mencatatnya di catatan-catatan pinggir ataupun catatan-catatan kaki. Sehingga ini lebih memudahkan yang engkau telah menukilnya tadi. Fahadha miwafir alikal waktu maka ini engkau akan menghemat waktu. Ya, menghemat menghemat waktu. Kalau kita sudah baca kitab yang besar, itu kadang banyak keterangannya keterangan banyak panjang lebar nah, sehingga ya memakan waktu yang tidak sedikit Kemudian al-amr tsani dalam masalah yang ketiga ini yaitu untuk mengetahui uslub dan ibarah perkara yang kedua mutalaatul kutub ala nama'in mutalaah kitab itu ada dua macam. Yang pertama awalan mutalaatu tadabburin wa tafahumin. Mutalaah mengulang untuk tadabbur wa dan untuk memahami. Naam maka fahadhi la budda an yata'ammala insanu wa yata'anna kalau mutola'ah dengan tadabbur mentadaburi dan memahami maka ini mesti dia ayyata'ammal dia betul-betul perhatian ya manusia perhatian wa ta'anna dan ya sama ta'anna itu betul-betul ya perhatian juga memikirkan ketika dia mutolah. Yang kedua, mutolaah atau istitlai fakat. Maka dia mutolaah untuk mengetahui ya atau istila untuk mengetahui fakat yang dulu min khilaliha ala maudu'il kitab maka dia hanya melihat kepada isi dan isi atas maudhu'ul kitab isi dari kitab judul kitab ya isi keterangan judul kitab wa ma min minal mabahis dan apa yang di dalam dari al mabahis pembahasan pembahasannya wa ta'aruf ala madmunil kitab dan dia mengetahui isi kandungan kitab. Ya, dia mengetahui isi kandungan kitab. Wadhalika min khilali tasfah yang demikian itu ya yaitu dengan cara dia melihat dengan membuka membuka buku itu ya tasfah membuka membuka buku yang akan dimutolah yang akan dibaca wa kiratu syari'atil lil kitab dan dia ketika membacanya apa ketika membukanya membaca dengan dengan cepat ya membacanya dengan dengan cepat maka para ulama ketika duduk ya ini para talabah para ulama dulu ketika membaca pelajaran terhadap syekh-syekhnya maka kitab itu dibaca cepat dibaca cepat ya kapan dia tidak paham ah, baru itu baru diterangkan dibaca dengan dengan cepat maka fahadilah yahsul fiha minat ta'amul wa tadabbur Makan seperti ini ya tidak memerlukan padanya ta'ammul wa tadabbur. Ya, punya dibaca, kena dibaca, terus dibaca. Nah, maka ini tidak memerlukan atau tidak memperoleh padanya ta'ammul, perhatian dan tadabbur. Mayahsulu finnawil awal sebagaimana yang terjadi pada jenis yang pertama tadi. Ya, ketika seorang ini mentadabbur dan memahami, maka dia betul-betul perhatian, dia teliti. Nah, yang kedua ini dia hanya sekedar melihat isinya saja, judul buku, ya, atau pembahasan-pembahasannya sehingga dibaca sepintas saja. Maka batari kotul misli fi kutub maka cara yang semisal yang terbaik atau yang terbagus fi kutub di dalam membaca Al-Kutub at-tadabbur wa tafakkur fil ma'ani wal isti'anati bidawil fahmi min ahli ilm as-sahih maka kata yang terbaik jalan atau cara yang terbaik yang terbagus seperti ini di dalam membaca kitab at-tadabbur dia mentadabburi wa tafakkur fil ma'an dan memikirkan tentang maknanya memikirkan Maknanya wal isti'anah dan dia meminta bantuan kepada orang yang memiliki pemahaman dari ahlul ilmi Ahlul ilmi as-sahih yang sahih. Ya, karena sekedar membaca tanpa dipahami sekedar baca ya, hanya sekedar lewat. Namun ketika dia tadaburi, dia memikirkan, maka ini kata Syekh toriko yang yang terbaik. Tentunya ketika dia ingin mendapatkan yang terbaik seperti ini dengan meminta bantuan orang yang memiliki pemahaman yang tinggi dari para ahlul ilmu Sahih. Wal yakhfa anna aula al-kutub bidzalik. Maka tidak samar lagi bahwa yang paling utama ya ketika menelaah kitab hal itu ya dengan yang tadabbur tafahum ya tadabbur dan al-faham itu tadi tafkir fil ma'ani kitab Al azwajal ya yang paling utama yang dimiliki itu adalah terhadap kitab Al azwajal karena di dalam kitab Allah azza wajalillah seseorang akan betul-betul mendapatkan ya sesuatu yang yang terindah atau yang terbaik sebagaimana Jubair ibnu Mut'im ketika dahulunya sahabat ini ya selalu menghalangi perjalanan manusia nah maka ketika Nabi membaca ayat ya di dalam surat At-Tur Anda lupa ayatnya, tapi dalam ayat itu menyebutkan apakah manusia itu mereka menciptakan diri sendiri? Ya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka sendiri yang menciptakan? Atau mereka kaya menciptakan langit dan bumi? Kemudian ayat selanjutnya ada tiga ayat kalau tidak salah. Maka ketika mendengarkan ayat ini, padahal di saat itu masih musyrik, belum masuk Islam, masih musyrik. Nah, ya mendengarkan ayat ini hampir-hampir hatinya itu apa ya terbang ya karena keimanan tadi dan dia mengatakan disitulah pertama kali masuknya keimanan di dalam hatiku ketika dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, tidak seperti korek-korek kita. Ya. Ayat-ayat adab lantunannya semakin indah sehingga orang yang mendengarkan bukannya rasa takut tapi rasa senang, ih bagusnya suaranya. Padahal orang yang mengerti maknanya ketika dia melantunkan ayat-ayat itu dia akan menangis. Wih, oh iya, ayat siksaan, ayat azab. Tetapi kalau kori, kori ah, ya biasa aja dilewati bahkan mungkin semakin diayun-ayunkan suaranya sehingga orang yang mendengarkan kayak terayun-ayun juga. Enam. Ini bedanya ketika orang yang memahami maknanya dan orang yang tidak memahami maknanya. Wa bisabar wal musabarah. Maka wajib untukmu untuk bersabar dan musabarah dan kokoh. Fama'atul insanu atau khairan awsa min sabar. Maka tidak ada pemberian bagi manusia yang pemberian terlebih baik dan lebih luas selain daripada as-sabar, bersabar. Nah, memang melelahkan sih, capek, tapi ya itu sudah jalan terbaik. Coba kita ketika daurah di sini atau di Jogja, memang letih itulah capek tapi ia balasannya juga setimpal nah atau kita daurah di mana belajar di mana atau duduk di hadapan para masyair. nah memang capek tapi kata syekh alaika bisabr wal musabarah ya wajib untuk bersabar dan kokoh ya karena tidak ada pemberian bagi manusia yang terbaik dan paling luas selain daripada as-sabar, bersabar itu tadi. Dan sedikit memang orang yang mau bisa bersabar. Kebanyakan orang itu senang hura-hura. Nah, coba kalau ada acara musik umpamanya dari ibu kota atau dari Jawa sana ke sini. Nah, maka di situ akan berkumpul orang yang sudah tua-tua, anak-anak sampai orang tua-tua, berkumpul semuanya. Itu pun bayar, tidak sembarang masuk bayar. Nah, sampai tengah malam banyak yang hadir, tukang parkir sibuk, mengurus kendaraan. Setelah itu kemudian ada yang terinjak-injak, ada yang meninggal. Satu, dua terinjak-injak. Banyaknya manusia yang menghadiri. Coba kalau ada daurah umpamanya. Ya. Ada taklim. Yang mana di sana membahas tentang hal-hal yang bisa memasukkan seorang ke jannah gratis dari pungut biaya maka yang hadir ya tidak seberapa sedikit yang hadir nah tidak bersabarnya mereka untuk mendengarkan kebaikan tetapi kalau keburukan lantunan musik nah sekalipun dengan biaya yang besar mereka sanggup untuk mendatanginya. Maka itulah janji syaitan yang dia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ya sedikit sekali ada hamba yang mau bersyukur. Kecuali hamba-hamba yang mereka betul-betul ikhlas, mukhlasin. Nah, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Syaitan senantiasa berusaha untuk menggoda mereka agar tergelincir dari kebenaran. Al-amru saris perkara yang ketiga jamul kutub mengumpulkan kitab mengumpulkan kitab-kitab berkata Syekh Ibnu yang bagi talib ilm ay haris ala jam'il kutub sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk bersemangat mengumpulkan kitab, membeli kitab-kitab. Nah, semangat untuk membeli kitab. Karena kitab semakin hari semakin mahal. Bukan semakin murah. Nah, sekalipun BBM turun, kitab tidak akan turun. Nah, tetap harganya naik terus. Paling tidak bertahan. Walakin yabda'u bil ahammi fal aham. Akan tetapi ketika dia mengumpulkan kitab, maka dia memulai dari yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Nah, ini kitab-kitab yang salakidah diutamakan. Kemudian yang terpenting berikutnya dan berikutnya. Fa'idha kanil insan qalilu dhatil yad maka jika manusia itu sedikit memiliki iat, memiliki tangan, artinya sedikit sedikit hartanya, sedikit uangnya, falaisa khair, maka ini bukan sesuatu yang baik. Uangnya sudah sedikit, ya, kemudian dia mengumpulkan kitab. Walaisa hikmati ashtariya kitaban katsirah maka bukan termasuk hikmah dia membeli kitab-kitab yang banyak yulzim nafsahu bi gharamah bi gharamati qimatiha yang melazimkan dirinya atau menjadikan sebab dia berutang ya qimataha tadi yang nilainya mahal memiliki nilai sementara dia uangnya sedikit sehingga dia berusaha untuk beli tapi akhirnya utang. Nah, Palaisan bin Khair kata Syekh, Syekh Ibnu Saimin. Fa inna hadha min su'i tasarruf. Kain termasuk seburuk-buruk tasarruf, yaitu membelanjakan atau seburuk-buruk tindakan. Ya paling tidak kalau tidak punya kitab tidak bisa membeli ya mencatat karena para ulama dahulu ya kebanyakan mereka mencatat, menulis. Seperti Imam Syafi'i dia mencari buku-buku yang buku-buku itu selembarnya ada tulisan, sebelahnya tidak ada tulisan. Nah, itu dipakai. Yang sebelahnya tidak ada tulisan dipakai untuk menulis. Fa'idha lam yumkinuka an min malik fayumkinuka antastair min ay maktabatin. Maka jika tidak memungkinkan engkau untuk membeli dari hartamu, maka memungkinkan untuk meminjam dari berbagai perpustakaan mana saja. Nah, alhamdulillah kalau antum bisa berangkat ke Saudi, kadang di Saudi itu dibagikan buku-buku itu gratis. Yang penting antum ada kenalan ya bisa diantarkan ke maktabah maka di sana kitab-kitab itu ya kitab-kitab kecil diantaranya nah itu mendapatkannya gratis seperti kitab-kitab akidah ya matan-matan itu biasanya dibagikan gratis nah sekuatnya antum mengambilnya yang penting jangan over bagasi over bagasi justru bayar Nah, jadi kalau memang tidak punya harta ya tidak usah juga dipaksakan. Bisa meminjam temannya. Nah, atau fotokopi atau yang lainnya. Nah, tapi repotnya juga kadang fotokopi lebih mahal fotokopi daripada aslinya. Nah, itu lagi yang repot. Banyak fotokopi yang hampir sama dengan hasilnya kelihatan fotokopinya. Banyak pesan di Jawa. Belum ongkos kirimnya. Sampai di sini eh, cuma beda-beda sepuluh ribu, puluh ribu. Tapi ya tetap berusaha bagaimana biar dia bisa mendapatkan kitab-kitab itu tadi. Karena yang namanya buku itu tidak akan basi. Ya, ketika dia sudah memanfaatkan maka bisa lagi dimanfaatkan oleh yang lainnya dari anak keturunannya. Nah, ya tentunya anak-anak keturunannya juga dia usahakan agar belajar juga sehingga ketika dia mewariskan kitab itu juga bermanfaat untuk anak cucunya. Namun ketika anak cucunya tidak mau belajar agama, ya bagaimana dia bisa membaca dan memahami kitab-kitab itu tadi? Nah, hanya terkumpul di rumah tapi tidak dimanfaatkan. Barangkali ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini Alhamdulillah malam hari ini tidak mati nah, penerangnya nah bihamdik an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh